pira to gedene dosamu sak pira sih akeh salahmu sak akeh-akeh salahmu sak gedhe-gedhene dosamu lek wis oleh rahmate Allah oleh syafaate Rasulullah salahmu sing akeh dosamu sing gedhe ketutup kabeh karena nek wis salahmu akeh, dosamu gedhe iku ketutup kabeh. Sing ketok mungkari amal apikmu. Walaupun amal apikmu cuma titik, soalnya foto kamu gak kulino nglakoni apik. Amal ape cuma titik, sekedar mau ber, mau tersenyum ketika berjumpa dengan saudara, ketemu dulur, ketemu konco, pamer gusi. Hi menyingkirkan duri dari tengah jalan sedekah seteguk air sebiji kurma sepotong roti amal-amal kecil itu loh nek amal-amal sing elek dosa-dosa gede kesalahan-kesalahan akeh wis ketutup kabeh mergo sangka gedene rahmati Allah sangka syafaate Rasulullah ya amal-amal musim cilik amal-amal apik musim titik iku sing iso nuntun sampeyan menuju ke surga Allah maka jangan pernah meremehkan amal-amal yang kelihatannya kecil. Kadang-kadang di dalam amal yang kecil itu terdapat ridha Allah. Kadang-kadang amal-amal kebaikan yang kecil itu yang bisa mendatangkan rahmat Gusti Allah. Eh melaku di tengah hembong kok ono paku ono beling buangan kelihatannya remeh tapi dok kono iku Allah dok kono iku ridane Gusti Allah aman pun dok masjid wis gak ono wonge gak ono jamaahe kipas angin jek muter ae buru buru buru wur wur nah iki lantai lantai setrum patenono cetek di situ rahmat Allah di situ ridane Gusti Allah masuk ke toilet umum masuk ke WC ning kono kok ono tinggalane wong mundung-mundung siramen grojok-grojok grojok-grojok sampai bersih engko lek uang wong liya mlebu cek enak aja malah mbok imbui maka malam hari ini penjenengan lungguh bersimpuh tawajuh di majelis nyemek-nyemek ini sorry saya ngelempoh-ngelempoh, bokomu telus kayak mari ngompol ya itu perjuangan sebagai bukti cinta penjenengan kepada Rasulullah sebagai bukti bahwa penjenengan betul-betul mengharap dapat rahmat lan ridane Gusti Allah oh, wajib hukumnya golongan jenengan menghormat Rasulullah sebagai bentuk syukur wajib hukumnya golongan jenengan memuliakan dan mencintai Rasulullah melalui peringatan maulid semacam ini nah lek ono sing ngomong maulid iku bid'ah maulid iku syirik macem-macem ya biarkan sajalah ndak usah kita ndak usah kita reken ya biarkan saja orang dia ngomong juga pakai congor-congornya sendiri yang bikin ribut, bikin geger, bikin rame soalnya sampean ladeni makanya terus ribut, makanya terus rame ini sampean menengai calling down engkau layo mandek-mandek dewe lewes entek setrume kadang-kadang aneh kok yasinan ndak oleh, tahlilan ndak oleh wes gak zamane wesan, embuh eh,

Jadi nek Yasin oleh, Yasin ini surah Al-Qur'an kata mau Maca Yasin api. Sing gak oleh itu tradisi Yasinan, gak ono tuntunane kok Kanjeng Nabi. Jarene ngono. Tahlil ki oleh wong tahlil ku la ilaha illallah, halala yuhalilu tahlilan. Sing gak oleh itu tradisi tahlilan. Sing gak ono tuntunane kok Kanjeng Nabi jare ngono. Aku yo mikir, nek tahlil oleh, tahlilan ndak oleh. Yasin oleh, Yasinan ndak oleh. Berarti lek ngono celono oleh celono nanda oleh kato oleh kato anda oleh keploroten ya ngono karo kotang oleh kotang anda oleh yuk ya kewer-kewer yuk. udahlah kita ndak usah ribut soal khilafiyah kayak gitu ngapain pakai ngeributin masalah seperti itu prinsipnya simple ya tapi dulu dulu sekarang alhamdulillah masyarakat sudah tinggi kesadarannya ndak ana geger soal tarawih puluh, tarawih 8 wis ndak saya saiki apa maneh soal subuh gak kunut kalau tidak kunut biar ribut biar geger Saya nduk gone Landung Sari Orang ana orang ribut berkoros subuh kunut agak kunut rate ribut gak ada soalnya padha-padha gak subuhe apane sing kate diributno